Hadirin yang dimuliakan oleh Allah para jamaah umroh, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukminin. Semoga Allah SWT sebagaimana kumpulkan kita di dunia di dalam satu agama, di dalam satu nabi, di dalam satu makhluk Semoga Allah SWT mengumpulkan kita di dalam surganya dan ini adalah majelis yang ke-29 dari pembahasan kita Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawi rahimahullah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah seorang ahli hadith yang meninggal pada tahun 321 Hijriah. Meninggal pada tahun 321 Hijriah. Dan isi kitab ini adalah tentang Al-Aqidah yang sahihah berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tidak ada kitab ini sebagaimana kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh manusia tentunya tidak sempurna dan di sana ada kekurangan dan tidak ada di antara amalan manusia yang sempurna. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah ketika mereka menjelaskan kitab ini mereka juga menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu diingatkan dan perlu diluruskan yang ada di dalam kitab ini dan itu adalah sedikit dan sudah berlalu di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu beberapa ucapan dari pengarang yang telah ditambah dan diberikan catatan oleh para ulama seperti misalnya tentang definisi keimanan dan rasanya iman menurut ahli sunnah wal jamaah adalah al-i'tiqad bil qalb wal qaul bil lisan wal amal bil arkan iman adalah apa yang diyakini di dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan ada berpengaruh Allah maka beliau menyebutkan hanya dua Iman adalah yang diucapkan dengan lisan dan yang diyakini di dalam hati. Iman adalah yang diucapkan dengan lisan dan diyakini di dalam hati. Tentunya ini adalah definisi yang kurang dan sudah kita sampaikan definisi yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Baik kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah di dalam kitab ini beliau mengatakan وذر الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك wa nadaru sarairahum sarairahum ila Allah taala. Beliau mengatakan yang artinya dan kami yaitu ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya kita melakukan sholat di belakang setiap orang yang baik maupun yang tidak baik min ahli qiblah dari kalangan ahli qiblah yaitu kaum muslimin. Dan juga kita menyolatkan orang yang meninggal di antara mereka. Dan kita tidak memastikan seorang pun dari mereka dengan surga maupun neraka. Dan kita tidak menyaksikan atau tidak bersaksi atas mereka dengan kekufuran dan kesyirikan dan kedifatan selama tidak nampak sesuatu dari perkara-perkara tersebut dan kita meninggalkan rahasia-rahasia yang ada di dalam hati mereka kepada Allah Ta'ala kita membiarkan apa yang ada di dalam hati mereka kepada Allah Ta'ala belum mengatakan mana salat khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli dan kita yaitu ahli sunnah wal jamaah berpendapat dan berpandangan bolehnya kita melakukan sholat di belakang orang yang barrid maupun yang fajir dari kalangan kaum muslimin kita memandang sahnya melakukan sholat di belakang orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Jadi maksud dengan orang yang baik adalah orang yang taat, orang yang soleh. Jelas kita melakukan solat sebagai makmum di belakang seorang yang soleh. Demikian pula orang yang fajir. Dan orang yang fajir adalah kebalikan dari mana? Artinya adalah orang yang tidak soleh. dia melakukan kemaksiatan misalnya dia mungkin berzina atau dia adalah pelaku riba atau dia adalah orang yang membunuh tanpa hak atau dia adalah orang yang mendolimi manusia ini adalah orang-orang yang fajir orang yang berbuat maksiat kita ahlu sunnah wal jamaah memandang bolehnya sholat di belakang mereka semuanya baik yang sholat maupun yang tidak sholat, baik yang bar maupun yang fajir min ahlul kiblah dari kalangan ahlul kiblah jadi masa dengan ahlul kiblah di sini adalah kaum muslimin dinamakan dengan ahlul kiblah karena mereka memiliki kiblat yang sama sehingga mereka dinamakan dengan ahlul qiblahnya dalam nama lain dari kaum muslimin yang mereka senantiasa di antara syiar yang paling besar mereka adalah sholat lima waktu yang mereka kerjakan menghadap qiblah dan ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun sholat sehingga mereka dinamakan dengan ahlul qiblah dinamakan dengan ahlul qiblah dan di dalam sebuah hadis رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك مسلم له ما لنا له ما لنا وعليه ما علينا boleh mengatakan sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang salat dengan salat kami itu salat lima waktu dan dia menghadap kiblat kami dan dia memakan sembelihan kami maka dia adalah seorang muslim maka dia adalah seorang muslim memiliki hak sebagaimana kami memiliki hak memiliki hak dan dia memiliki kewajiban sebagaimana kami juga memiliki kewajiban dinamakan ahlul kiblat karena mereka memiliki kiblat yang sama Selama dia adalah termasuk ahli jumlah Dan dia adalah seorang muslim Baik dia adalah orang yang soleh maupun yang tidak soleh Maka kita memandang sahnya kita soleh di belakang mereka Memandang sahnya soleh di belakang mereka Karena di sana ada sebagian yang menganggap Tidak sahnya soleh di belakang orang yang maksiat Di belakang orang yang fajir maka ini adalah pendapat yang tidak benar. Pendapat yang benar selama dia adalah seorang muslim dan dia sholat dia dengan sendirinya dia sah. Apabila dia sholat munfarid dia adalah sah sholatnya. Maka demikian pula orang yang bermakmum di belakangnya apabila sholat di belakangnya sholatnya pun sah. Apabila dia sholat munfarid sendiri sholatnya adalah sholatnya sah maka orang yang salat di belakangnya adalah demikian pula sah salatnya. Ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dia mengatakan wa ala mata minhum dan juga menyolatkan bagi orang yang meninggal di antara mereka. Menyolatkan bagi orang yang meninggal di antara mereka. Meskipun dia adalah orang yang fasik, orang yang berbuat maksiat banyak dosanya membunuh misalnya atau berzina atau dia adalah seorang pelaku riba dan seterusnya maka termasuk hak mereka adalah kita sholatnya ahli sunnah wal jamaah berpandangan menyolatkan bagi seluruh kaum muslimin bagi yang soleh maupun yang tidak soleh beliau mengatakan wa ala man minhum dan menyolatkan bagi orang yang meninggal di antara mereka dari kalangan ahlul qiblah. Selama dia adalah seorang muslim maka kita sholatkan. Selama dia adalah seorang muslim maka kita sholatkan. Tidak boleh kaum muslimin semuanya sepakat untuk meninggalkan sholat atas jenazah seorang muslim. Apabila semuanya meninggalkan maka dosa semuanya. Karena rukun menyelatkan jenazah seorang muslim adalah fardu kifayah. Apabila semuanya meninggalkan maka semuanya dosa dan apabila ada sebagian yang menyolatkan maka sudah gugur bagi yang lain. Apabila sudah ada sebagian yang menyelatkan maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Selama dia adalah seorang muslim bagaimanapun besar besarnya maka harus ada di antara kita yang menyolatkan orang tersebut. Harus ada di antara kita yang menyolatkan orang tersebut. Dan sebagian ulama menyebutkan atau para ulama menyebutkan terkadang seorang imam atau seorang ustaz atau seorang ulama tidak menyolatkan sebagian orang yang fasik. Tidak menyolatkan sebagian orang yang fasik dengan maksud untuk memberikan pelajaran bagi yang lain. Memberikan pelajaran bagi yang lain kepada seorang ulama atau orang yang ditokohkan yang diteladani oleh masyarakat sengaja dia meninggalkan menyolatkan jenazah orang yang fasik misalnya ada seorang mohon maaf seorang pelacur misalnya dia meninggal dunia maka seorang tokoh atau seorang kiai atau seorang ustaz terkadang dia sengaja untuk tidak menyalatkan jenazah pelacur tersebut untuk memberikan pelajaran bagi yang lain supaya dia menjauhi perkara ini yaitu menjauhi maksiat ini dan ini adalah perkara yang jelek, perkara yang buruk sebagaimana dahulu Nabi SAW pernah meninggalkan yang tidak menyelamatkan orang yang memiliki hutang pernah meninggalkan yaitu menyelamatkan orang yang memiliki hutang karena bermudah mudah di dalam berhutang ini adalah pelajaran bagi yang lain tetapi yang lain selain tokoh tersebut kaum muslimin yang lain selain tokoh tersebut maka mereka tetap menyelamatkan. mereka tetap menjelaskan ada tokoh tersebut yang diteladani maka boleh dia meninggalkan menyalatkan bagi jenazah yang fasik tersebut dengan tujuan untuk dia memberikan pelajaran kepada umat atas jeleknya perilaku yang dia lakukan wa'ala man mata minhum dan juga untuk orang yang meninggal di antara mereka Adapun orang yang kafir maka tidak boleh kita sholatkan orang yang murtad misalnya maka tidak boleh kita salatkan karena mereka sudah kufur kepada Allah dan juga Rasulnya Allah SWT mengatakan وَلَا تُسَلِّ minhum ma مِنْهُمْ wala taqum وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْلِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَا تُمَهُمْ فَاسِقُونَ dan janganlah engkau menyolati jenazah salah seorang di antara mereka. Ini berbicara tentang orang-orang munafik. Janganlah engkau menyolatkan jenazah salah seorang di antara mereka. Dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan juga Rasulnya dan meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah dan juga Rasulnya. Apabila jelas bagi seseorang dia adalah seorang yang kafir seorang musyrik atau seorang nasrani atau seorang yahudi dan dia adalah murtad dari agamanya yang dulunya Islam kemudian dia jadi Kristen maka tidak haram bagi seorang muslim untuk menyolatkan jenazahnya dan tidak diperbolehkan dan seandainya dilakukan maka tidak ada manfaatnya karena istighfar yang kita ucapkan untuk orang-orang yang keluar dari agama Islam Muslim dan orang-orang yang beragama Islam maka ini tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Bahkan seandainya istighfar tersebut dilakukan oleh seorang Nabi Kalau yang dimohonkan adalah seorang yang musyrik Atau orang yang kafir Maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla Allah SWT berkata, Maka nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Tidak boleh bagi seorang Nabi dan juga orang-orang yang beriman Memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrikin Meskipun mereka adalah uli kurba, meskipun mereka adalah keluarga sendiri bapaknya atau ibunya atau pamannya atau kakaknya. Tidak boleh menjadi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrikin meskipun mereka adalah keluarga sendiri apabila sudah jelas bahwa mereka adalah ashabul jahil sudah jelas kekufurannya tidak boleh menyolatkan jenazah orang yang kafir, orang yang musyrik dan apabila dilakukan maka tidak akan ada faedahnya tidak akan ada faedahnya wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala na'un dan kita tidak boleh menempatkan salah seorang di antara mereka yang di antara kaum muslimin jannatan wala na'un menempatkan mereka atau salah seorang di antara mereka di dalam surga atau di dalam neraka. Maksudnya adalah memastikan mengatakan bahasanya fulan gue termasuk penduduk surga. Yang pula karena melihat dia berbuat maksiat kemudian mengatakan engkau adalah termasuk penduduk neraka. Ini namanya memastikan menyaksikan bahwasanya seseorang termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Jadi hukumnya tidak diperbolehkan di dalam agama kita karena yang memastikan seseorang termasuk penduduk surga atau penduduk neraka adalah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah termasuk ilmu gaib yang tidak diketahui oleh makhluk menentukan bahasanya si bulan adalah termasuk penduduk surga dan si bulan adalah termasuk penduduk neraka tidak boleh bagi seorang muslim memastikan seseorang yang lain atau dirinya sendiri adalah termasuk penduduk surga atau penduduk neraka kecuali orang-orang yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW kecuali orang-orang yang sudah memang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia penduduk surga. Karena di sana ada sebagian manusia yang didapatkan oleh Nabi SAW bahwa dia termasuk min ahli jannah, termasuk penduduk surga. Di antaranya siapa? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Terus siapa? Abu Bakar As-Siddiq. عثمان bin Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib سعد bin Abi وقاص Said bin Zaid dan juga yang lain yang mereka termasuk al-ashrah al-mubashiruna bin jannah 10 orang yang dikabarkan diberikan zaman hiburan dengan surga dengan jannah dinamakan dengan al-asharatu al-mubashsharuna bil jannah karena ke sepuluh orang ini disebutkan oleh Nabi saw di dalam satu hadis. Sepuluh orang ini disebutkan oleh Nabi saw di dalam satu hadis. Beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah dan seterusnya. Menyebutkan sepuluh orang sahabat radhiyallahu anhu sehingga mereka dikenal sebagai al-asharatu al-mubasharun bil jannah. Dan di sana ada para sahabat yang lain yang juga dikabarkan termasuk penduduk surga. Tetapi tidak disebutnya di dalam hadis ini. Seperti misalnya Hasan dan Muhsin, cucu Rasulullah SAW. alaihi wasallam. adalah pemuka pemuda yang ada di dalam surga. Dan di dalam hadis yang lain Di sana ada seorang sahabat yaitu Ukasha Ibn Ihsan dikabarkan oleh Nabi SAW termasuk penduduk surga. Maka dia adalah termasuk penduduk surga yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Maka kita menyaksikan dan memastikan mengatakan bahwa mereka adalah termasuk ahlul jannah tanpa ada keraguan di dalamnya kita katakan bahwasanya Abu Bakar adalah termasuk penduduk surga. Umar radhiyallahu anhu adalah termasuk penduduk surga. Dan seterusnya ada pun selain mereka yang tidak dikabarkan oleh Rasulullah SAW maka tidak boleh kita memastikan. Apa yang kita lakukan kita hanya mengatakan setiap muslim akan masuk ke dalam surga. Dan setiap orang yang kafir pasti akan masuk ke dalam neraka. Secara umum, setiap muslim pasti akan masuk ke dalam surga. Mengkala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti dia masuk ke dalam ke dalam surga. Dan setiap orang yang kafir maka tempat kembalinya adalah neraka. Tapi tidak bisa kita memastikan dan mengatakan engkau ya pula adalah termasuk penduduk surga. Karena tidak ada di antara kita yang mengetahui akhir dari kehidupan seseorang. Tidak ada di antara kita yang mengetahui akhir dari kehidupan seseorang. Siapa yang menjamin? Bahwasanya diri kita dan kasih bulan dan kasih bulan terus dalam keadaan istiqomah dalam keadaan Islam sampai dia meninggal dunia. Karena terkadang seseorang awalnya adalah Islam tetapi dia meninggal dalam keadaan dia kufur kepada Allah dan juga Rasulnya dan sebaliknya terkadang seseorang awalnya adalah seorang yang kafir kemudian Allah memberikan hidayah memberikan hidayah dia hidayah kepada Islam kemudian meninggal dalam keadaan Islam tidak ada di antara kita yang bisa memastikan seseorang muslim terus dia dalam keadaan Islam sampai akhir hidupnya. Demikian pula seorang yang kafir tidak bisa kita pastikan bahwa dia akan terus eh, senantiasa dalam keadaan kafir sampai akhir hidupnya. Dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبيننا إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بين بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam dan syukur salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga. Beramal dengan amalan penduduk surga. Sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal satu jengkal saja. Fayasbiqu alaihi kitab kemudian didahului oleh takdir kemudian akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, kemudian masuk ke dalam ke dalam neraka. Awalnya adalah mengamalkan eh, amalan penduduk surga. Menjaga salatnya, menjaga puasanya, melakukan amalan ini dan amalan itu. Kemudian akhirnya menyimpang dan melenceng keluar dari agama Islam meninggal dalam keadaan dia di atas kekufuran maka dia masuk ke dalam neraka dan sebaliknya salah seorang salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk neraka sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu jengkal menunjukkan tentang maksiat dan juga kekufuran yang dia lakukan Bayasbiqu alil kita Kemudian didahului oleh Abdir kemudian dia mengamalkan amalan penduduk menuju surga yaitu mendapatkan hidayah dan mengamalkan amalan penduduk menuju surga supaya dia berpuluhan kemudian dia meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim dan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa menunjukkan bahasanya tidak ada di antara kita yang bisa menjamin seseorang bisa istiqomah sampai akhir sehingga tidak boleh kita mengatakan yang mula itu adalah termasuk penduduk surga yang pula adalah termasuk penduduk neraka. Yang bisa kita harapkan adalah mengatakan secara umum dan kita mengharap kepada Allah kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik dia seorang muslim menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Narju kita mengharap kepada Allah semoga Allah memasukkan dia ke dalam sholatnya yang bisa kita katakan adalah narju yaitu kita berharap. Kita berharap memohon kepada Allah semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Demikian pula orang yang musik, musik seorang orang yang berbuat jelek, seorang yang kafir, seorang yang, seorang yang berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita khawatir atas dirinya, khawatir dengan keadaan dia melakukan keguguran, melakukan kemaksiatan. Takut apabila dia mendapatkan azab. Tetapi tidak boleh kita memastikan bahwasanya dia adalah termasuk penduduk neraka. Tidak boleh kita memastikan bahwasanya dia adalah penduduk neraka, tetapi kita takut dan khawatir atas keselamatan di dia di dunia maupun di akhirat karena dia melakukan kekafiran, karena dia melakukan kemaksiatan. Inilah yang dilakukan oleh seorang muslim. Makanya beliau mengatakan wala nunjilu ahadan minhum jannatan wala naran. Kita tidak menempatkan salah seorang di antara mereka di surga maupun di neraka. Itu memastikan. Yang bisa kita lakukan adalah mengucapkan secara umum setiap muslim masuk ke dalam surga dan setiap orang yang kafir masuk ke dalam neraka. Kemudian kita katakan kita berharap kebaikan dari Allah Azza wa Jalla bagi orang yang berbuat baik dan kita khawatir orang yang berbuat jelek akan mendapatkan adab dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wala nashhadu bi kufrin wala bi syirkin wala bi nifaqin ma lam yadhhar minhum syai'un lillahi dan tidak boleh kita mengkafirkan seorang musyrik atau mengatakan dia adalah musyrik atau mengatakan engkau adalah seorang munafik yaitu menunjuk langsung mengatakan bahwa engkau adalah kafir engkau adalah musyrik engkau adalah munafik kecuali apabila nampak yang demikian dari dirinya kecuali apabila nampak yang demikian dari dirinya. Apabila nampak dari seseorang salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman dan terpenuhi di sana syarat-syarat taksir yaitu syarat-syarat pengkafiran maka dalam keadaan seperti itu baru dihukumi dia adalah sebagai seorang yang kafir dan yang menentukan ini adalah seorang ulama ia menghukumi dengan kekafiran dengan kesyirikan mengatakan prosesi si adalah kafir, si fulan adalah musyrik yang melakukan adalah seorang ulama yang sampai derajat ijtihad seorang ulama yang sampai derajat ijtihad bukan seluruh atau bukan sebarang orang boleh melakukannya hanya para ulama yang sampai derajat ijtihad mereka lah yang berhak untuk melakukan tugas ini. Adapun kita dan juga orang-orang yang awal dan tidak sampai derajatnya seperti para ulama ya mujtahid maka yang mereka lakukan adalah berdakwah menasihati mendakwai dengan baik mengajak kepada yang baik melarang dari yang mungkar Adapun menghukumi menghukumi seseorang bahwasanya engkau adalah kafir, adalah musyrik, adalah munafik, maka ini dilakukan oleh siapa? Para ulama yang sampai pada derajat istihan Dan di sana ada syarat-syarat yang ketat. Di sana ada syarat-syarat yang ketat. Tidak semua orang yang melakukan ucapan yang kufur. Tidak semua orang yang mengucapkan ucapan yang kufur atau melakukan amalan yang kufur. Kemudian dihukumi dia sebagai seorang yang kafir. Terkadang seseorang mengucapkan sebuah ucapan yang jelas bahwasanya itu adalah ucapan yang kufur, tetapi tidak bisa kita hukumi dia adalah orang yang kafir. Terkadang seseorang mengamalkan sebuah amalan yang jelas-jelas itu adalah amalan yang kufur, tetapi tidak bisa kita hukumi dia adalah orang yang kafir. Kenapa demikian? Karena masalah takfir ini adalah masalah yang besar dalam agama Islam dan di sana ada syarat-syaratnya dan juga ada penghalangnya. Di sana ada syarat-syaratnya dan di sana ada penghalangnya. Apabila seseorang terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada di sana penghalang, maka bisa seseorang dikafirkan dan dikeluarkan dari agama Islam lebih kalau pasti ada di sana penghalang maka meskipun hanya satu penghalang tersebut maka tidak bisa serta-merta orang tersebut dikeluarkan dari agama Islam contoh misal orang yang mengatakan aku adalah roh orang yang mengatakan aku adalah roh aku adalah Tuhan ini adalah ucapan yang apa? kufur, jelas ini adalah ucapan yang kufur, Ini tidak dilakukan lagi. Ini adalah ucapan yang kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik, kalau diucapkan ucapan ini oleh seorang anak kecil yang belum dewasa, belum balik, apakah dia langsung jadi kafir? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena termasuk di antara penghalang adalah apabila seseorang belum dewasa di antara penghalang takfir adalah apabila seseorang belum dewasa. Kalau dia belum dewasa, seorang anak kecil misalnya, dia mengucapkan ucapan ini dan dia belum balik, maka tidak bisa dihukumi dia sebagai orang yang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Ini adalah hanya sekedar penjelas bahwa saya tidak semua orang yang mengucapkan ucapan kekufuran berarti dia langsung keluar dari agama Islam atau misalnya diucapkan oleh orang yang tidak memiliki akal diucapkan oleh orang yang sedang mabuk atau diucapkan oleh orang yang gila ucapkan ucapan yang merupakan kufur yang salih kekufuran yang jelas maka tidak bisa dihubungi orang tersebut sebagai orang yang murtad dari agama Islam ini adalah satu penghalang dan di sana ada beberapa penghalang disebutkan oleh para ulama di antaranya misalnya seperti tadi misalnya e, e, belum balik ini adalah penghalang tidak memiliki akal ini juga merupakan penghalang demikian pula kejahilan ya kejahilan seseorang ini juga merupakan penghalang terkadang seseorang melakukan sebuah perbuatan dan dia dalam keadaan jahil tidak mengetahui hukumnya tidak tahu bahasa hukumnya ini adalah haram atau ini adalah kekufuran di dalam agama Islam. Dia sudah berusaha untuk belajar mengetahui yang hak, tetapi ternyata ada sesuatu yang tidak diketahui dan dia menyakiti itu adalah benar. Kemudian dia lakukan dan dia dalam keadaan jahil maka tidak bisa orang tersebut dihukumi sebagai orang yang murtad dari agama Islam. Dan juga penghalang-penghalang yang lain disebutkan oleh para ulama oleh karena itu sekali lagi yang melaporkan ini semua itu memfonis si A adalah orang yang kafir keluar dari agama Islam dia murka dari agama Islam dan seterusnya adalah siapa ulama yang sampai derajat ijtihad pun kita maka kita mendakwai mereka mengajak mereka kepada kebenaran melarang dari yang bukan dan seterusnya sesuai dengan kapasitas kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan dia menyebutkan bahasanya perkara ini yaitu perkara takfir ini bukan perkara yang remeh. Dia adalah perkara yang besar, perkara yang berat. Dan di dalam semua hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai orang kafir, padahal itu adalah saudaranya sendiri seorang muslim, maka kekafiran tersebut akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Dan hati-hati ya, di dalam masalah ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bisa bisa di dalam memfonis ya seseorang dan sekali lagi di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan di sana ada e, mawanya, di sana ada penghalang-penghalang yang harus e, tidak ada di dalam e, menghubungi seseorang atau menghukumi seseorang sebagai seorang yang keluar dari agama Islam. Kemudian beliau mengatakan wa nadzaru di Allah taala dan kita meninggalkan membiarkan rahasia-rahasia mereka yang ada di dalam hati mereka kepada Allah Ta'ala di dalam hatinya ada kedifakan atau kesyirikan atau kekuburan maka itu bukan urusan kita yang kita lihat adalah wahirnya dia adalah bahurnya dia berpakaian Islam dan dia mengaku sebagai seorang muslim KTP-nya adalah seorang muslim dan dia sholat bersama kaum muslimin mengaku sebagai seorang muslim maka kita mengakui dia adalah seorang muslim adapun hatinya saat dia mengingkari atau menyembunyikan penyimpangan, menyembunyikan kebohongan, maka itu adalah urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Allah yang akan menghisabnya dan tidak ada yang luput dari Allah SWT kita dibebani oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan siapa di antara kita yang bisa memastikan isi hati seseorang? Siapa di antara kita yang bisa mengetahui isi hati seseorang? Yang mengetahui hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah SWT mengetahui yang sir, yang rahasia dan apa yang lebih rahasia. Adapun kita sebagai seorang manusia, seorang muslim maka hanya menerima lahirnya saja. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Itu an muqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, aku diberitakan untuk memerangi manusia. Sehingga mereka bersyahadat la ilaha illallah dan rasanya Muhammad adalah Rasulullah. Maka apabila mereka melakukan yaitu mengucapkan la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad adalah Rasulullah, asamu minni dima'ahum. Maka mereka telah menjaga dariku darah mereka dan juga harta mereka. Artinya kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, terjaga darahnya dan juga terjaga kehormatannya. Terjaga darahnya dan juga terjaga hartanya. Tidak halal bagi kita untuk mengambil harta dia dan tidak halal bagi kita untuk membunuh orang tersebut. Kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sudah kita terima, akhirnya berarti dia adalah seorang muslim Adapun dia menyembunyikan di dalam hatinya sisa-sisa kekufuran atau dia mengucapkan kalimat tersebut hanya karena takut dibunuh dan dia masih menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya maka ini wa hisabuhum 'ala Allah dan hisabnya adalah atas Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang akan menghisab dia. Dan dia meskipun luput dari kita tetapi tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menampakkan keislaman, bersyahadat, bahkan bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat bersama kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat menerima zahir mereka zahirnya, luarnya mereka adalah seorang muslim. Batinnya Allah SWT yang mengetahui. Sehingga mereka dimuamalai seperti orang muslim yang lain. Mengucapkan salam kepada dirinya, menjawab salamnya. Dan apabila meninggal dunia, diurus bagaimana jenazah seorang muslim. Dimandikan, dikafani, disolatkan, bahkan dikuburkan di keguguran kaum muslimin. Abdullah bin Ubay bin Salul Rais al-Munafiqin ketuanya orang munafik di zamannya diguburkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat di Taqif bersama kaum muslimin yang lain karena Nabi SAW dan juga para sahabat hanya melihat lahirnya adapun batinnya maka itu adalah Allah itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah SWT yang menghisap, yang akan menghitung amalan dan juga apa yang dilakukan oleh seseorang di dunia yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Wanadaru سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى maka kita meninggalkan dan membiarkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah SWT. Jadi tidak perlu seorang muslim mencari-cari atau mengawasi atau memata-matai la yukallimullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita kita menerima bahirnya saja ada hisabnya maka Allah SWT yang akan yang akan menanggung itu semua yang akan menghitung itu semua kemudian beliau mengatakan Allah ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف yang artinya dan kita memandang yaitu ahli sunnah wal jamaah memandang tidak bolehnya mengangkat pedang atas seseorang di antara umat Nabi Muhammad SAW kecuali bagi orang yang memang wajib untuk di Bunuh. Maksudnya kita ahlu sunnah wal jamaah tidak membunuh seseorang di antara umat Nabi Muhammad SAW kecuali yang memang wajib untuk dibunuh. Pada asalnya seorang muslim terjaga darahnya, terjaga darahnya. Tidak boleh bagi seorang muslim yang lain untuk menumpahkan darah seorang muslim yang lain tanpa hak dan dia adalah termasuk dosa besar. Allah SWT mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'aziman." Allah mengatakan dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha dia akan lama di dalam neraka. Dan Allah akan murka kepadanya dan akan melaknatnya. Dan Allah akan menyediakan baginya azab yang besar. Ini adalah balasan bagi orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak dengan sengaja yang pertama jazaa'uhu jahannam balasannya adalah jahannam khalidan fiha dia lama di dalam neraka wa ghadiballahu alaihi dan Allah murka kepada orang tersebut wa la'anahu dan Allah dia dan Allah menyediakan baginya adab yang yang besar menunjukkan tentang diharapkannya membunuh seorang muslim tanpa hak ini adalah perkara yang besar sampai ancamannya bertubi-tubi dan bertumbuh-tumbuh. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." كحرمة wajah itu وشهركم هذا في itu هذا diucapkan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam pada tanggal 10 Hijjah ketika beliau melakukan haji wada. Beliau mengatakan sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan juga kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Itu tidak boleh kita menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Tidak boleh kita merusak kehormatannya, tidak boleh kita mengambil hartanya. Beliau mengatakan hukumnya adalah haram sebagaimana haramnya hari kalian ini itu pada tanggal 10 Dzulhijjah fi syahrikum hadza dan di bulan kalian ini dan bulan Dzulhijjah adalah termasuk bulan haram fi baladikum hadza di tempat kalian ini yaitu di tanah di tanah haram menunjukkan tentang agungnya kehormatan seorang muslim dan darah seorang muslim dan juga apa yang dia miliki berupa harta tidak boleh kita mendalimi mereka. Dan di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Ka'bah Baitullah beliau mengatakan ma asyadda hurmatak sungguh besar keharapanmu di sisi Allah mengatakan kepada Ka'bah ma asyadda hurmatak sungguh besar keharapanku di sisi Allah. Walakin hurmatul muslim a'udhu Allah min hurmatik atau kama Rasulullah S.A.W. Tetapi kehormatan seorang muslim di sisi Allah itu lebih besar daripada keharapanku. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah S.A.W. alaihi mengatakan sungguh meninggalnya atau sungguh bila saja dunia dan seisinya lazawali dunia wa mahdiha ahwanu inda Allah min qatli rajulin muslim Angka kama sungguh hilangnya dunia dan seisinya itu lebih besar di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dan ini semua menunjukkan kepada kita tentang kewajiban kita untuk menjaga darah seorang muslim Makanya beliau mengatakan wala nara sayfa ala ahadin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusannya adalah urusan darah dan itu adalah bersama kaum yang lain maka kita harus sangat berhati-hati. Dan tidak bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Dan tidak mudah memberikan fatwa illa man wajib al sayf kecuali orang yang diwajibkan untuk dibunuh memang Karena di sana ada beberapa golongan yang dikecualikan dibolehkan untuk dibunuh. Dibolehkan untuk dibunuh. Bahkan disyariatkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath." La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Kemudian beliau mengatakan at-tayyibu zani wan nafsu bin nafsi wan tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Beliau menyebutkan tiga golongan yang diharamkan untuk dibunuh yang pertama adalah At-Tayyibu Zani seorang yang sudah menikah dan dia berzina artinya sudah pernah menikah dengan nikah yang sah Bila dia masih muda maupun sudah tua kalau sudah pernah menikah dengan nikah yang sah berarti dia adalah Tayyib azani dan dia berzina Maka orang yang hukuman yang di dalam agama Islam adalah dirajam. Adalah dirajam yang tanah, di dalam tanah kemudian dilempar dengan batu satu dia meninggal dunia. Dan disaksikan oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh orang lain yang diharamkan tanpa hak ini yang tadi kita sebutkan dalilnya. Maka di dalam Islam Tariqul ini itu al-mufariku lil jamaah Orang yang meninggalkan agamanya dan yang meninggalkan jamaah kaum muslimin Dan di dalam sifat hadis yang lain beliau mengatakan Man baddala dinahu faqtuluh Karena siapa yang mengganti agamanya Yaitu dari Islam Menjadi kafir maka dalam kalian bunuh dia menyatakan bahasa di sana ada beberapa golongan yang dikecualikan dan dihalalkan dan dibolehkan untuk dibunuh. Tapi yang perlu kita perhatikan siapa yang berhak untuk melakukan hukumannya. Apakah masing-masing kita boleh melakukan penegakan hukuman bagi orang-orang tersebut? Ataukah diserahkan kepada pemerintah yang sah? Jawabannya apa? diserahkan kepada pemerintah yang pemerintah yang sah. Jadi yang melakukan hukum rajam demikian pula melakukan hukum mati bagi seseorang dan juga melakukan hukum mati bagi orang yang uh, murtad atau orang yang membunuh orang lain. Yang melakukan itu semua adalah siapa? Pemerintah dan juga penguasa yang yang sah. Adapun individu maka tidak diperbolehkan ada kasus misalnya di rumah orang yang seorang suami berzina dengan orang lain. Padahal dia adalah muhsan, maka tidak boleh serta-merta orang lain atau eh, masyarakat di situ kemudian menegakkan hukum macam bagi orang tersebut. Ini tidak di syariatnya. Di dalam Islam, penegakan hukuman hanya dilakukan oleh penguasa yang sah dan juga pemerintah yang sah. Tidak boleh individu melakukan itu semua tidak boleh dia secara pribadi melakukan itu semua atau masyarakat bisa melakukan itu semua dengan sendirinya. Yang bisa mereka lakukan hanya menyerahkan kepada penguasa dan juga pemerintah yang pemerintah yang sah. Demikian pula di sana ada sebagian golongan yang juga dihukumi atau dihukum dengan hukum mati seperti para perampok orang yang perampok orang lain di jalan maka ini di dalam Islam hukumannya adalah hukuman mati karena dia melakukan kerusakan di permukaan bumi. Sebagaimana firman Allah, "Inna jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaru min al-ard." Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan juga Rasulnya dan dia melakukan kerusakan-kerusakan di permukaan bumi adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan juga kakinya dengan menghilang atau dia diasingkan dari sebuah daerah atau dari daerahnya. Menunjukkan bahasanya orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi seperti para perampok dan sebagian ulama ada yang memasukkan orang yang memperkosa maka hukumannya adalah dibunuh karena dia termasuk orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi. Nah, yang dikecualikan maka kita katakan bisa disyariatkan untuk dibunuh, tetapi yang melakukan itu semua adalah pemerintah dan juga penguasa yang yang sah. Allah yang mengharamkan dan Allah yang menghalalkan. Maka kita berjalan sesuai dengan apa yang datang di dalam dalil dan kita kumpulkan dalil-dalil tersebut mana yang diperbolehkan dan mana yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian beliau mengatakan wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim. Allah Allah ulati umurina wa ijjaru dan kita harus sunnah wa jamaah tidak berpandangan atau tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada pemerintah kami dan juga para penguasa kami wa ijjaru meskipun mereka mengolim ini menunjukkan satu di antara akidah ahlu sunnah wa jamaah Bahasanya mereka tidak memperbolehkan Pemberontak kepada penguasa yang sah. Kalau dia adalah alimah kita, dia adalah pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin, dan dia adalah penguasa kita, maka tidak boleh keluar dan juga memberontak kepada penguasa yang sah. Dan dalilnya banyak. Allah SWT mengatakan, Ya ayuhaladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulin amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemerintah kalian. Karena ulul amri di antara maknanya adalah pemerintah dan juga penguasa. Minkum di antara kalian maksudnya adalah dari kalangan kaum muslimin. Selama dia adalah seorang muslim, seorang pemimpin yang muslim dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah melakukan salat maka tidak boleh kita melakukan pemberontakan kepada pemimpin tersebut. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bittaqullah wasami wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa meskipun yang menguasai kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Wa in meskipun mereka melakukan kezaliman. Artinya mendolimi kita sebagai seorang rakyat. Mungkin mengambil harta kita tanpa hak atau menyakiti visi kita tanpa hak. Makanya dalam kezaliman tetapi kezaliman tersebut tidak membenarkan kita atau tidak membolehkan kita untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asmi' atau tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak asmi' wa ati'." Beliau mengatakan dalam engkau mendengar dan juga taat meskipun dia mengambil hartamu, meskipun dia memukul punggungmu. Asmi' wa ati' maka dalam engkau mendengar dan dalam engkau taat mengambil hartanya berarti mendolimi di dalam harta memukul punggungnya berarti mendolimi di dalam fisiknya tapi Nabi SAW mewasiatkan kita untuk tetap mendengar dan juga taat bahkan beliau mengulangnya dua kali beliau mengatakan di awal hadis tasma' wa tuti' kemudian di akhir hadis beliau mengatakan asmi' isma' wa adi' isma' wa adi' menunjukkan tentang apa yang disebutkan oleh pengarang di sini bahasanya kita tidak boleh memberontak pada pemerintah dan juga penguasa yang sah hanya karena sebab kebaliman yang mereka lakukan dan ini adalah ijma' kaum muslimin al-imam an-nawawi rahimahullah dan kita kenal beliau sebagai seorang ulama besar di dalam madhab syafi'i menyebutkan bahasanya ini adalah ijma' dan juga kesepakatan kesepakatan kaum muslimin beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Minhaj amma qitaluhum amma al-khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatan zalimin beliau mengatakan adapun memberontak kepada penguasa dan juga memerangi mereka fa haramun maka hukumnya adalah haram dengan ijma' kaum muslimin jemaat yang seluruh kaum muslimin dalam berbagai mazhab mereka mengatakan hukum-hukumnya adalah haram membentuk memberontak kepada penguasa yang sah dan juga memerangi mereka. Kemudian beliau mengatakan wa in kanu fasaqatan zalimin meskipun penguasa-penguasa tersebut adalah orang-orang yang fasik meskipun mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang yang fasik maksudnya adalah melakukan dosa, melakukan dosa besar Mungkin ada di antara mereka yang berzina atau ada di antara mereka yang minum khamr. Tapi di dalam Islam hal tersebut tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Dia tetap sebagai seorang muslim. Kefasikan yang dilakukan tidak mengeluarkan dia dari agama agama Islam. Meskipun mereka adalah orang-orang yang zalim, meskipun fasik ataupun mereka adalah orang yang zalim, maka hukumnya haram untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang yang sah. Dalil dari Al-Quran, dari Sunnah dan juga ijma menunjukkan tentang haramnya memberontak kepada penguasa penguasa yang sah dan inilah yang dimaksud oleh beliau kami ahlu sunnah tidak memberontak kepada pemerintah kami dan juga penguasa kami meskipun mereka melakukan kezaliman. Kalau akan kita lanjutkan besok di waktu yang sama dan tempat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.